contohnya buang air batinnya baik, maknanya baik karena itu adalah nikmat Allah kita keluarkan kotoran tapi tidak disunahkan kita baca bismillah waktu itu tapi yang baik cara zahir mau bekerja baik mencari nafkah ada yang zahirnya jelek, batinnya jelek, nggak boleh, nggak sunnah bismillah contohnya mencuri, bismillah mau mencuri tidak ada bismillah mau merampok, nggak ada bismillah mau mabuk Baik, itu bismillah. Khutbah kitabnya. Qala Syekh Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Alim Al-Alamah, berkatalah seorang imam yang alim dan Alama sangat alim. Hujjatul Islam. Gelar beliau adalah masyhur dengan Hujjatul Islam. Kalau disebut Hujjatul Islam ya Al-Ghazali. Lautan ilmu. Hujjatul Islam adalah orang yang telah menguasai hampir seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh hadis tidak ada yang terlewatkan barakatul anam keberkahan yang Allah berikan kepada manusia Imam Ghazali barokah untuk kita ilmu-ilmunya yang dibaca sampai hari ini subhanallah itu adalah nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qaddasallahu ruhah semoga Allah mensucikan ruh beliau mengampuni mengangkat derajat beliau memuliakan beliau wa nawwara dan Allah menerangi kubur beliau cahaya beliau dengan amalnya tentunya dengan ilmu yang telah beliau sebarkan. Amin. Alhamdulillah kemudian kita memulai Imam Ghazali mulai dengan alhamdulillah ini permulaan dari Imam Ghazali. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Hakku hamdihi dengan pujian yang sesungguhnya. Ada yang dikira-kira Nuhad nahmaduhu subhanahu wa ta'ala haqqa hamdi. Kami memuji Allah dengan pujian yang sesungguhnya. Kita tidak mengerti pujian yang istimewa untuk apa kita serahkan kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa menyanjung Allah secara sempurna kecuali Allah. Kita tidak akan mampu menyanjung Allah dengan sesungguhnya. Sehingga dalam dalam thana dan hamad yang paling utama adalah subhanaka la nufsi thana alaika anta kama athnayta ala nafsik. Subhanaka la nufsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Subhanaka ya Rabban. Maha suci engkau. La nufsi thana'an alaika. Kami tidak bisa memberikan sanjungan kepadamu kamu athnaita ala nafsik seperti engkau menyanjung dirimu sendiri ya Allah. Nggak akan mampu kita menyanjung Allah dengan sesungguhnya. Pujian kita nggak ada apa-apanya. Syukur kita tidak ada apa-apanya. Pujian kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak akan mampu mengetahui semua kebaikan Allah. Begitu agungnya kebaikan Allah. Begitu agungnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamd kita. Wassalatu wassalamu ala khairi halkihi. Kemudian yang ketiga adalah yang pertama bismillah, yang kedua hamdalah, yang ketiga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat salah wassalam. Kita berselawat dan bersalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya dibarengkan antara salat dengan salam. Sebagian ulama tidak sebaiknya kalau tidak sebaiknya jangan pakai salat saja tanpa salam atau salam saja tanpa salam salat. Hendaknya digabungkan dua-duanya. Salatu wassalamu ala khairi halkihi. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada paling bagusnya makhluk Allah. Salawat dari Allah adalah rahmat yang Allah berikan. Kalau dari selain Allah adalah permohonan doa. Malaikat innallaha wa malaikatahu yusalluna Allah merahmati, malaikat berdoa, memohon kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat adalah termasuk kunci pengkabulan doa. Sehingga dalam doa pun hendaknya dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat. Karena salawat adalah mudah dikabul. Orang salawat itu selalu ikhlas insya Allah. Karena bukan untuk diri kita sendiri. Kalau dalam hadis bahasanya kalau kita mendoakan orang lain saja akan sebab dikabul doa kita. Orang lain Doa Allah wa ghaibi mendoakan orang lain akan menjadi sebab dikabul doa untuk kita. Bagaimana jika orang lain itu adalah orang yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga dengan sholawat itu akan sholawat sangat mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika doa dibungkus dengan sholawat, sholawatnya diterima, insya Allah doanya juga diterima oleh Allah. Muhammadin, nama beliau Nabi Muhammad, Muhammad. Rasulullah beliau adalah utusan Allah wa abdihi dan hamba Allah utusan dan hamba utusan dari Allah dan beliau juga hamba Allah dan gelar hamba adalah gelar yang paling disenangi dicintai oleh Nabi Muhammad SAW wa alihi dan hendaknya kita juga berselawat kepada keluarga beliau jangan suka jangan biasa berselawat dengan selawat yang terputus batra membaca selawat kepada Rasulullah tapi lupa dengan keluarga dan lupa dengan sahabat baca solawat sempurna solawat kepada Rasulullah sholawat kepada ahli bait Rasulullah sholawat kepada sahabat Rasulullah SAW itu kesempurnaan solawat apakah tidak boleh solat saja pada Rasulullah? oh boleh tapi kurang dong apakah ada pahala? ada pahala dong ada sempurna, ada yang lebih sempurna, ada yang lebih sempurna solawat saja kepada Rasulullah sempurna istimewa lebih sempurna salawat kepada ahli bait Nabi saw lebih sempurna lagi kepada sahabat Nabi saw. Jadi inilah akidah kita. Tidak cukup kita dengan Rasulullah saja, tapi harus kita cinta ahli bait. Enggak cukup kita mencintai ahli bait Nabi, kita harus cinta kepada sahabat Nabi saw. Siapakah ahli bait Nabi SAW? Ahli bait Nabi SAW, ahli bait Nabi adalah yang pertama adalah ashabul kisah Itu Nabi mubahalah. Ashabul Iksa Utlubakin dan Nabi mubahalah. Mubahalah itu adalah berdoa. Mubahalah itu kayak saling mengutuk, saling kutuk. Jadi orang Arab menantang orang kafir menantang siapa yang paling yang paling benar di antara kita yang salah akan mendapatkan siksa dari Allah. Nabi Muhammad bermubah diajak mubahalah sama orang kafir. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil kisah kain Sayyidina Muhammad masuk ke dalamnya, Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan dan Salimah. Haulai. Nabi katakan haulai ahli baiti. Fatahhirhum tathira. Ya Allah sucikan mereka. Haulai ahli baiti fatahhirhum tathira. Mereka ahli baitku. Ini disebut oleh Nabi khusus ahli ahli bait Nabi Muhammad SAW. Maka ashabul kisah ini lima ini adalah jelas ahli bait Nabi SAW. Yang kedua adalah istri-istri baginda Nabi. Jangan sampai ada yang mengatakan istri baginda Nabi bukan ahli bait. Inna ma yuridu Allahu liyuthiba ankum risa ahlal bait. Itu siapa? Nisa'an Nabi. Hadis tentang nisa'an Nabi. Jadi itu bukan untuk tadi ashabul kisah. Ashabul kisah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ya nisaan Nabi. Jadi ayat sebelumnya itulah tentang nisaan Nabi. Ayat itu tentang istri-istri baginda Nabi. Dipungkasi dengan innama yuridu Allahu liyud liyudhhiba ankum risa ahlal baiti. Itu adalah istri Nabi. Maka istri Nabi termasuk ahli bait Nabi SAW. Yang ketiga adalah Bani Hashim, Bani Muthalib. Ingat ayat tadi ya, sebagian orang malah menyalahgunakan. Katanya ayat itu bukan istri Rasulullah ditinggal. Bagaimana istri Rasulullah ditinggal? Istri Nabi Muhammad masuk di dalam ahli bait. Di dalam ayat tersebut, rentetan ayat itu adalah ahli baitnya Nabi Muhammad, yaitu istri Nabi. Kalau ashabul kisah dari hadis Nabi SAW dengan jelas. Yang ketiga adalah Bani Hashim Bani Muttalib. Bani Hashim Bani Muttalib. Ini fi maqam zakah. Bani Hashim Bani Muttalib. Biarpun bukan dari keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari cucu Nabi, tapi dia Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga eh, dari hasil Bani Muttalib nah, kemudian setelah itu ya keturunan-keturunan baginda Nabi ya jelas karena jelas Bani Hasim juga Bani Muttalib biarpun bukan ashabul kisah biarpun bukan istri baginda Nabi keturunan baginda Nabi cucu-cucu baginda Nabi dari Said dan Fatimah Zahra masuk ahli bait Nabi SAW ilayah yaumil qiyamati Imam Ali Hashimi. Dari sisi ibu kepada saya Fatimah Zahra nasab khusus ini. Ini yang keempat. Cucu-cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kelima adalah maqamud du'a. Maqamud du'a itu hanya dalam doa saja, tapi dalam cerita ahli bed bukan. Maqamud du'a adalah semua orang mukmin yang beriman dan bertakwa adalah termasuk ahli bed Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ahli bed dalam dalam hal keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Yang mencintai Nabi, iman. Maka dia adalah termasuk dianggap sebagai ahli bait. Seperti Salman Al-Farisi, orang dari Persia. Asal Majusi. Nasabnya gak ada hubungannya dengan Nabi. Tapi kecintaannya so, sangat luar biasa kepada Nabi. Sampai Nabi menyebut, Salman minna ahli baiti. Salman dari kami, ahli bait. Padahal dia bukan dari keturunan ahli bait. Salman minna ahli baiti. Salman adalah minna, ahli baiti, ahli bait. Karena begitu cintanya kepada Nabi dan begitu dekatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasahbi dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bersalawat kepada sahabat Nabi. Wasahbi siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi dengan tiga syarat. Yang pertama adalah orang yang bertemu Nabi waktu hidup Nabi. Biasakan kalau belajar menulis tidak perlu melihat saja. Belajar menulis dia lihat ada yang tidak menulis, tidak menggerakkan tangannya. Kehebatan dalam menggerakkan tangan biasakan mencatat ilmu. Catatannya buku yang gede, buku yang bagus, jangan buku kecil, buku yang bagus. Kalau belajar pakai buku yang bagus, buku yang tebal, yang sampai mati buku itu akan tetap terjaga. Jangan buku yang disimpan, tulis sih, ini buku apa, catatan apa. Karena itu yang akan kalian rasakan indah sekali nanti pada akhirnya. Jangan buku besok dibuang, catatan lebih mahal. Buku ini masih bisa dibeli di toko, tapi catatanmu tidak akan kamu temukan lagi setelah itu. Buku hilang bisa mencari di toko, tapi catatan yang mahal. Sahabat Nabi yang pertama adalah orang yang hidup bersama Nabi, orang yang is, ya, orang yang hidup bersama Nabi. zaman Nabi waktu hidup Nabi yang kedua masuk Islam saat Nabi hidup masuk Islam waktu Nabi hidup yang ketiga adalah yang ketiga adalah meninggal dalam keadaan Islam Maka kalau ada hari ini orang yang bertemu Nabi secara langsung yaqdatan. Maka dia tidak disebut sahabat Nabi karena Nabi sudah wafat. Dalam hukum dunia wafat. Hukum alam barzah Nabi tidak wafat. Berahya. Syuhada dan imam syuhada bagi Nabi ahya. yuzakun. Baik. Amin. Min Ya sahabat-sahabat dari orang-orang yang datang setelah beliau. Amma ba'd kalimat fasal. Untuk memisah antara mukhatimah dengan isi. Sekarang sudah masuk isi. Fa'alam ketahuilah ayyuhal harisu. Ketahuilah wahai orang yang sangat bersemangat. Al-harisu sangat bersemangat. Al-mukbilu yang menuju. Al-mukbilu yang menuju ala iktibasil ilmi untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu. Iktabasa iktibas mengambil, mengutip ilmu. Al-muzhiru yang menampakkan min nafsi dari dirinya sidqar raghbati sidqar raghbati ketulusan dalam berkeinginan, raghbah keinginan. Sid ketulusan, sid ketulusan dalam berkeinginan. Farta ta'atushi haus yang sangat. Farta ta'atushi dari kata jadi ya, farto itu adalah <coughs> lafadznya dari fa Maknanya bisa berubah <coughs> karena tambahan hurufnya. Dalam bahasa sorofnya tak dia. Misalnya afrata yufritu ifraton sama farrata yufarritu tafriton bertentangan maknanya. Afrata yufritu ifraton berlebihan. Kalau farrata yufarritu tafritan bimakna taksir arti taksir teledor. Bertentangan. Dari lafaz yang sama. Afrata yufritu ifratan berlebihan. Mufrit berlebihan. Ifrat berlebihan. Kalau farrata yatfarritu tafritan telidar. Yang benar baina ifrat wa tafrit. Tengah-tengah. Karena ingat tadi raghab, raghbah. Raghbah itu kalau dalam bentuk fi'il maknanya beda. Raghibaan benci artinya raghiba fi cinta, suka sama cinta. Bahasa Arab itu indah, maka harus tahu ta'diyah. Wa fartat ta'atushi ilahi dan yang sangat haus, sangat haus ilahi kepada ilmu. Annaka in kunta ingat semuanya kalian, hei anak-anakku semua, in kunta taqsidu bi talabil ilmi jika kalian bermaksud ke sini dalam menuntut ilmu al-munafasata untuk jor-joran hebat-hebatan munafasah bersaing biar aku menjadi orang terhebat paling jago fikih, jago nahu, jago hanya pengen jadi jago. Bal mubahatata bal mubahata berbangga-banggaan jadi bilang orang alim hebat. Jadi ketua apa nanti? atau taqaddum 'alal aqrani untuk di, agar dianggap taqaddum lebih menonjol 'alal aqrani di antara kawan-kawan atau istimalata wujuhin nasi atau menarik perhatian orang ini mungkin sekali terjadi pada kita yang salah niat ingin dianggap paling hebat berbangga-banggaan mencari perhatian manusia. Wajamah itu alit dunia untuk mengumpulkan dunia. Harapannya. Tidak mustahil seorang ibu nasihati, nak kamu jadi kiai saja, nak gak susah nanti banyak duit. Nuduh. gak capek. indahilah. Salah niat. Makanya ini kitab itu penting sekali. Kalian benahi niat kalian. Mau ngapain? Mau bangga-bangga. Maka dia tidak senang dengan model-model yang debat, ribut, dan sebagainya. Pengen dianggap lebih pintar waktu masail dengan teman-teman olah-olahan adab tidak ada kalian belajar tawadu tawadu bukan bukan pengen pamer ilmu bukan pengen dianggap lebih hebat di antara yang lain kalian boleh menjadi hebat di antara yang lain tapi tidak boleh hanya pengen dianggap hebat di antara yang lain dunia oh masya Allah kadang-kadang ya, menuntut ilmu kiblatnya bukan ustadz yang soleh tapi ustadz yang kaya Enak benar jadi ustadz itu. Pengen jadi penceramah karena penceramah keliling ke sana kemari. Enak. Naudzubillah. Niat salah, percuma, batalin. Kalau memang niatmu salah, makanya benahi niat penting. Kalau niatmu salah, termasuk diantara nih, hei yang punya makom bapaknya. Yang bapaknya punya makom dengan dengar dengar, yang bapaknya ustad, kiai, punya majelis, dengar bisa jadi, bisa jadi datang ke tempat menuntut ilmu hanya ingin memperhatikan, mempertahankan majelis bapaknya. Siapa lagi yang gantikan kalau bukan saya? Maksudnya apa? Makom bapaknya, yang jamaahnya sudah banyak. Dia bukan Allah lagi yang dicari, hanya ingin mempertahankan makom kebesaran bapaknya. Sombongan yang akan dipupuk. Maka di sini perlu dididik. Yang kiai bapakmu bukan kamu. Belum apa-apa sudah sombong. Repot. Kamu menuntut ilmu. kamu Tawaduk. Kalau memang niatmu salah untuk mencari dunia kayak tadi itu. Atau yang ingin dianggap lebih hebat, dianggap lebih hebat. Kalau begitu kalian atau ketujuanmu mencari dunia. Wah, hati-hati cari dunia. Lalu biasakan dengan sederhana anak-anakku. Jangan berbangga dengan merek mobil, jangan berbangga dengan jam, Alhamdulillah malu malu kalau Ustaz seperti itu tanda yang dikejar hanya dunia merek mobilmu apa sih bisa terjadi di antara Ustaz Ustaz ini mobilnya apa jawab mobilku gerobak sama becak ada pengembangan jam, pengembangan wah terseksa Ustaz kayak begitu bangga-banggaan sehingga dalam menuntut ilmu pun dia ada orang ngeblat iya enak sekali Ustaz itu Kalau memang niat musalah fa anta sa'in fi hadmi dinik. Kalau ternyata niatmu musalah kamu datang ke sini itu ruki hanya menghancurkan agama. Sombongnya orang bodoh enteng. Paling orang hanya tertawa. Tapi sombongnya orang pinter memanfaatkan orang lain. Hati-hati. Sombongnya orang bodoh lihat. Kamu hanya merasa cicik saja sudah melarang goblok sombong. Tapi sombongnya orang pinter lihat akan manfaatkan orang lain, akan membesarkan kesombongannya. Kalau orang kampung, orang orang biasa tiba-tiba ngaku ketemu Rasulullah nggak dianggap. Tapi kalau kamu misalnya udah jangan kamu jangan. Kalau ada orang punya ilmu banyak, kemudian punya jamaah, bohong aku ketemu Rasul. Orang percaya, ya enggak? Padahal dia bohong. Hati-hati. Kenapa ngaku ketemu Rasulullah? Biar naik lagi pangkatnya, biar tambah dicium tangannya, biar orang pada datang wali. Sudah masuk bab berbuh berdusta. Banyak semacam ini diisyaratkan Aku ketemu Nabi setiap malam. Semua Nabi saya temui. Belajar dengan Nabi Haidir. Ngaku-ngaku. Kata. Tujuannya apa? Biar orang semakin terkagum dengannya. Kalau kagum karena Ngirim amplop, ngirim pisang, ngirim beras, ngirim segala macam. na'udzubillah Hati-hati nak. Kalau dia jelek seperti itu, tutup, nggak usah menuntut ilmu, jualan saja di pasar yang jujur, akan masuk surga. Makanya jadi ulama itu memang pangkatnya tinggi tapi lihat rintangannya berat juga. Pangkatnya tinggi ulama, pangkat tinggi, tapi tantangannya besar. Niatmu Sa'in fi hadmi dinika kau telah berusaha untuk menghancurkan agamamu. Wa hilaki nafsika menghancurkan dirimu sendiri wa bai'i akhiratika menjual akhiratmu bidunyaka dengan dunia rugilah kamu fasafqatuka hasiratun maka transaksimu dengan Allah tuh rugi safqah itu transaksi maksudnya apa Seolahnya kita transaksi ya Allah aku kerja akan aku ngerjakan ini ya Allah kau akan beri pahala kepadaku Khasirah kenapa? Enggak dikasih pahala kita. Nah, untuk kalau niatnya salah. Kelihatannya hebat Menuntut ilmu bertahun-tahun, enggak dapat apa-apa. Enggak dapat kemuliaan, maka bangkrutlah kita. Wa gabah gabairatun dan bisnismu bisnis yang bangkrut, habis hancur, bairatun. Halikatun hancur. Bisnis hancur. Makanya penting ini nata hati, hati-hati. Koreksi dirimu, tidak usah koreksi orang ya. Dirimu sendiri bagaimana? Yang punya makom bapaknya, punya majelis besar kadang-kadang hanya eh, bapaknya pun nasihati benar nak, siapa lagi menurut abah bukan kalau bukan kamu nak. Hmm, seolah-olah nggak ada santri lagi dia. Siapa, siapa lagi nak meneruskan kalau bukan kamu nak? Kamu adalah satu-satunya kader abah, satu-satunya kader abah. Berarti abahnya tidak mengader orang lain ya? Eh? Kenapa makom bapaknya mau diperhatikan ini? Makom abah hanya untuk kamu nak. Maksudnya apa? Makom dunia itu. Hati-hati, kelihatannya bahasanya hebat. Suruh ngafal Al-Quran. Kalau kamu tidak punya hafalan Quran, kamu tidak bisa di sini. Maka Imam Ghazali dalam muqaddimah kitab Ahya Ulumuddin, ternyata ilmu syariat yang dipelajari bisa saja menjadi ilmu dunia. Apalagi zaman itu, kata Imam Ghazali. Sampai Imam Ghazali mengatakan, waktu itu ilmu kedokteran lebih manfaat daripada ilmu syariat. Kok gitu? Sebab banyak zaman itu orang belajar ilmu syariat hanya ingin mengambil pangkat jadi kodi untuk bisa mengambil harta negara. Tapi ilmu kedokteran tidak ada yang mau waktu itu. Sure? untuk mereka makom kodok kodok itu ditakuti jadi koti bisa ngambil duit negara naudzubillah zaman itu agama dijual niatnya salah makanya Imam Ghazali nekeskan kayak gini nekesi gini hati-hati niat yang benar niat yang benar khususnya bapaknya punya makom makom di dunia nggak ada artinya kalau hatimu salah niatmu salah yang bapaknya alim bapaknya kiai bapaknya ustadz jangan tertipu yang repot lagi wa muallimuka guru yang mengajarimu itu muainun lahu muainun laka nolong kamu ala isyanika dalam engkau bermaksiat gurumu itu yang nggak tahu apa-apa rupanya kongsi juga dia ikut membantu kejahatanmu kalau niatmu agak benar maka guru yang mengajarimu itu dapat bagian dosa-dosa yang akan dilakukan murid pada suatu ketika nanti. Maka kewajiban guru sebelum mengajar muridnya adalah menata hati sang murid Tarbiyah itu penting. Bahkan sebagian masyayikh tidak akan berikan ilmu murid yang kecuali sudah tertata betul ketawa doanya yang ditampakkan. Sudah terlihat dia hilang sombong. Ada sebagian masyayikh, ada seorang murid datang, dia diajari sebulan, dua bulan, sampai enam bulan tidak diajari, bayangkan. Suruh apa? Suruh mengut sampah dengan tangannya sendiri. Yang lain belajar dia suruh mengangkat. Santring lihat semuanya. Ini dari jauh-jauh. Kenapa? sama kiai kok tidak disuruh belajar. maka dia pun di paling akhir. Bersih-bersih semuanya selama enam bulan. Orang pada penasaran, kenapa? Setelah enam bulan suruh belajar, duduk paling depan. Dan ternyata dia cepat paham, cepat ini. Akhirnya yang lain pada tanya, sudah tahu orang pintar begini, kenapa kok tidak suruh belajar dari dulu? Dijawablah guru. Aku tahu dia itu adalah anaknya orang besar di kampungnya dan dihormati. Dia datang ke sini masih membawa kesombongan bapaknya. Aku bersihkan dulu baru berhak mendapatkan ilmu. Enam bulan. Sehingga dalam dunia terbiah itu lihat, khidmah itu penting. Khidmah itu meluntuhkan kesombongan. Kebiasaan di rumahmu yang kamu dimanja, lihat sekarang hilang. Kalian khidmah. Dan dakwah itu adalah semuanya hakikatnya adalah khidmah. Dan khidmah bentuk ketawaduan. Setelah itu baru layak diajari ilmu. Ya. Kalau belum ditata hatinya ruki, gurunya ngajar ruki. wabakabai saifin min kati itorikin Gurumu itu seperti orang jual pedang kepada sang begal Begal sudah tahu membunuh seseorang Pi. Datanya pak, pak beli pedangmu dia tahu begal. Kita ngasih berarti kita nolong untuk membegal. Garong, mencoleng, perampok, kita nolong. Kama kala, seperti disabdakan oleh baginda Nabi SAW alaihi wasallam, "Man 'ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha." Barang siapa menolong orang dalam kemaksiatan, walau kalimat ini kalimat dengan biarpun dengan sepotong kalimat karena maka orang tersebut syarikan lahu akan kongsi join mendapatkan bagian dengan sang pendosa sang pendosa tadi fiha di dalam dosa ada orang ngomong bu temannya bilang Nuh ada satu orang sudah matanya merah begini dia membunuh seseorang tapi dia mau mengundurkan diri cuman gara-gara kamu ngomong bu sebelahnya nuh bunuh dia dengar noleh langsung bunuh dapat dosa yang ngomong bu sama nuh sama dosanya hati-hati wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka Allah ta'ala tapi ingat kalau niatmu adalah benar antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala itu min talabil ilmi dalam menuntut ilmu adalah al hidayata untuk mendapatkan hidayah. Nah, ini hidayah itu untuk siapa? Diri sendiri. Makanya ilmu tanda engkau benar dalam menuntut ilmu adalah kamu menuntut ilmu untuk dirimu sendiri, bukan kalian menuntut ilmu untuk ceramain orang. Ada orang menuntut ilmu gambarannya lah nanti saya ceramah ngasih tahu orang dirinya nggak dapat ilmu, nggak manfaat untuk dirinya. Al hidayata tuna mujarrad riwayat bukan hanya sekedar kepandaian dalam berilmu. berriwayat. Mujarrad riwayat hanya riwayat. Riwayat itu menukil ilmu. Bisa menghafal fikih, tapi tidak pernah mengamalkannya. Menghafal Ihya Ulumuddin, waduh, tapi tidak mengamalkannya. Ilmu apa itu? Fa'abshir kalau niatmu benar lihat. Dan memang niat pertama adalah cari hidayah agar aku benar, langkahku benar, aku tahu halal, tahu haram, tahu ibadah, kenal Allah, kenal Rasulullah. Nah, Fa'abshir bergembiralah engkau. Fa innal malaikata sesungguhnya malaikat tabsutu laka ajnihataha. Malaikat membentangkan sayapnya. Makna membentangkan sayap sebagian muwasir pentafsir hadis membentangkan sayapnya ridho. Dan ridhonya malaikat itu selalu mendoakan kita Sebagian mengatakan memang dibentangkan, cuman kita tidak tahu. Tapi apa artinya bentangan kalau kita tidak tahu kan begitu? Malaikat bentangkan. Sehingga para ulama menjelaskan bentangan sesungguhnya ada. Tanda senang dia. Seperti kalau orang senang wajahnya berseri-seri. Ya kan gitu ya? Kalau malaikat senangnya adalah dengan membentangkan sayapnya. Dibentangkan betul dan ridho malaikat senang dan mendoakan penuntut ilmu. Idza masyaita jika engkau berjalan Allah malaikat membentangkan sayapnya. Penghormatan kepada kalian. Wahitanul bahri. Wahitanul bahri kehidupan yang ada di dalam lautan. Allah. Tastaghfirullah kamu mohon ampun untuk Idza sa'aita di saat kau berusaha untuk menuntut ilmu. Jadi mulai dari kalian berada di sini sudah dimohonkan ampun oleh penghuni laut semuanya. Kalian hitung berapa penghuni laut? Tidak bisa dihitung. Semua mendoakan sang penuntut ilmu, masya Allah, luar biasa. Walakin yambahi laka an ta'lam akan tapi kamu harus tahu yambahi seyogyanya laka engkau an ta'lam mengetahui qabla kulli syai'in sebelum kalian melangkah menuntut ilmu makanya kitab ini harus kitab Bidayah itu Hidayah harus kalian ketahui ini sebelum kalian melangkah lebih jauh dalam menuntut ilmu Kalian harus tahu annal hidayata. Sesungguhnya hidayah yang kamu cari itu alatihiya thamratul ilmu yang hidayah itu tidak lain adalah buah daripada ilmu. Laha bidayatun ada permulaannya. Wa nihayatun dan ada pungkasannya. Ada bidayah, ada nihayah. Ada permulaannya, ada ujungnya, ada akhirnya. Kalau kalian tidak ngambil permulaannya nggak sampai nihayahnya. Zohirun wa batin ada zahirnya, ada batinnya. Yang zohirnya tidak kau tekuni, kau tidak akan sampai kepada batinnya. Zohirun wa batin, zohirnya tidak kamu tekuni, batinnya kau tidak dapat. Walau usula tidak akan sampai. Walau usula tidak akan sampai ila nihayatiha kepada pungkasan ilmu, kepada pungkasan hidayah kamu tidak akan sampai nihayah puncak hidayah yang sesungguhnya. Illa ba'da ihkami bidayatiha. Kecuali engkau sudah serius di bidayahnya. Permulaanmu benar, dan saat ini bidayah. Kalian ini masih bidayah. Kalau bidayahmu enggak benar, enggak akan, jangan harap nanti nihayahmu hebat. Kalau kamu belum tertata saat ini, gimana kamu bisa baik nanti? Enggak ada. Hari ini Kata Imam Ghazali, bidayahmu harus benar. Ihkamul bidayati. Tekun, menekun, serius di dalam urusan bidayahnya. Walau thura ala batiniha tidak akan orang mendapatkan batinnya hidayah illa ba'dal wukufi ala zahiriha kecuali sudah wukuf itu artinya berhenti berdiri serius diartikan berhenti memperhatikan ah, mengupayakan wukuf ala zahiriha zahirnya maka jangan sok ngaku kamu tahu batinnya saja. Dohirmu nggak ada bohong. Harus dohirnya dulu kau dahulukan. Bidayah dulu kau dahulukan. Sebelum sampai nihaya. Waha ana musyirun alaika. Ini aku akan isyaratkan kepadamu. Isyarat akan aku berikan petunjuk kepadamu. Isyarat itu petunjuk. Isyarat juga begini artinya. Begini artinya. Tapi maknanya adalah isyarat petunjuk. Di sini aku berikan petunjuk kepadamu Bibidayatil hidayah dengan bidayat hidayah, dengan permulaan hidayah. Tujarrib biha nafsaka, fatujarrib kau coba dirimu dengan itu semua. Coba dirimu ini dengan bidayah ini. tamtahin biha qalba, kau uji hatimu ini. Setelah ini kalian tanyakan dirimu sendiri. Fa in sadafta qalbaka, jika engkau menemukan qalbaka hatimu, ilaiha ma'ilan cenderung kepada apa yang aku tawarkan ini. Ini lo untuk ngecek laboratoriumnya. Imam Ghazali memberikan ini lo amalan gini, gini, gini, gini. Lihat, hatimu ini mau atau enggak? Ini amalan keras ringan, amalan bidayah. Belum amalannya ahli nihayah. Amalannya ahli bidayah. Orang permulaan ini ditawarkan. Ini lo aku kasih petunjuk coba. Kau cek hatimu. Mau enggak dengan ini? Kalau hatimu enggak mau, ah, enggak nyampe nih. wa nafsaka biha mutawi'atan kalau kau melihat dirimu kok manut mutawi'ah itu nganut nurut biha kepada bidayah yang saya sebutkan tadi kok ternyata dirimu dan hatimu tuh manut ngikut dengan apa yang aku ajarkan ini qabilatan walaha qabilatan dan bisa menerima kepada bidayah tersebut fadunaka baru setelah itu dunaka lanjutkan dunaka lanjutkan apa perlu untuk melihat ilan nihayati untuk tatlu'a untuk naik untuk melanjutkan ilan nihayati kepada nihayat pungkasannya jadi kalau bidayahmu benar kau bisa melanjutkan sampai kepada nihayah wa taghalghula wa taghalghul itu masuk fi biharil ulumi dalam lautan ilmu jadi sebelum segala sesuatu ya niatnya dibenerin dulu sebelum kau dapat ilmu bukan belajar dulu banyak niatnya salah nggak ada gunanya makanya sekarang dibenahi kita bidayatul hidayah ini harus tidak ada orang besar setelah Imam Ghazali kecuali harus kenal kitab ini untuk menata hatinya oh macam-macam niatnya godaan niat kadang berjalannya benar kalau niatnya salah dulu tuh angan-angannya itu biarpun kelihatan lempeng tapi pada akhirnya deh, tertipu urusan dunia terbeli agamanya jual agamanya alhamdulillah Wa in sadafta qalbaka kalau kau menemukan hatimu inda muwajahatika iyyaha saat engkau hadapkan dirimu iyyaha kepada bidayah tersebut biha musawifan dengan bidayah tersebut musawifan menunda-nunda saufa saufa nanti nanti suruh ngamalkan gak segera mengamalkan menunda-nunda wabil amali bimuqtadaha dan mengamalkan sesuai dengan apa yang ada di dalam bidayah tersebut mengamalkan apa yang ada di dalam hidayah tersebut mumatilan sama menunda-nunda fa'alam ketawilah anna nafsakal ma'ilata dirimu itu yang cenderung ila talabil ilmi dalam menuntut ilmu ya nafsul ammarah jadi yang mengajakmu datang ke sini itu adalah nafsu hawa nafsu yang busuk ammarah yang memerintahkan kejelekan hati-hati maka itu tadi Sholat jamaah susah, tahajud susah, baca dikir susah Itu nanti bidayah seperti itu Berarti yang ngajak kalian ke sini adalah bukan Bukan hati yang bersih Tapi nafsul ammaroh Bisu'i yang selalu mengajakkan kejelekan Wakan entahadat Telah membangkitkan, telah bangkit nafsumu Dirimu tadi Muti'atan li syaitani Untuk patuh dengan syaitan Al-la'in yang terkutuk. Liltudliyaka. Liltudliyaka untuk menarikmu pelan-pelan. Adalah yudli idla. Misalnya ada kucing, mainan kucing, kamu lempari di, di ujung talinya kamu kasih ikan asin. Kucing yang kamu tarik, tarik, tarik. Sampai kucingnya dekat kamu tangkap. Itu setan juga begitu. Aja set dikasih. Kamu dikasih umpan dengan tali setan Suruh belajar, belajar, belajar, tapi niatnya salah, nerakanya dalam. Bihabli gururihi dengan tali tipuan setan. Fayastadri juga kemudian kumnu istidraj demi sedikit demi sedikit. Bimaki datihi dengan tipuannya. Fayastadri juga akan menjerumuskanmu sedikit demi sedikit. Kalau nama istidraj, yastadrij menjerumuskan sedikit demi sedikit bima kidatihi dengan tipu dayanya setan ila ghamratil halaki dalam jurang kehancuran pelan-pelan masuk ah, cebur neraka kata setan padahal menuntut ilmu 15 tahun menuntut ilmu 10 tahun tapi niatnya salah setan ketawa itu jadilah kau orang alim tempatmu bersamaku kata setan wa qasduhu Setan punya maksud ayyurawija 'alaika syarra. Setan punya maksud akan menyebarkan yurawij tarwij. Tarwij itu biasanya orang masarkan dagangan. Jadi kalau dagangan yang laku namanya murawaj tarwij, lebih Tarwijul bid'ati, masarkan dagangan. Biar laku, rawajah, yurawij tarwijan. Dan setan juga masarkan dagangannya itu neraka. Wa maksudnya daripada setan ayyurawija untuk menyebarkan alaika kepadamu asyarra kejelekan fi ma'radil khairi dibentuk gambarnya kayak bagus ma'rad tampak khair baik tampaknya baik nuntut ilmu menghafal Quran belajar dan sebagainya akan tapi tujuannya adalah tujuannya adalah kejelekan hatta yulhika kabil aksarina a'malan sehingga akan menyusulkan kalian semuanya dengan orang-orang yang jelek amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum yang telah sesat jalan mereka. Dhalla salah. Sa'yuhum usaha-usaha mereka fil hayati dunya di dunia. Wahum yahsibuna wa yahsabuna dan mereka menduga annahum yuhsinuna sun'a sun'a mereka menduga telah berbuat baik. Nah, ini penuntut ilmu yang tertipu. Penuntut ilmu yang tertipu Seolah-olah dia bersama kemuliaan, rajin untuk ilmu, belajar, belajar, menghafal dan sebagainya. Kan tetapi ternyata niatnya salah. Dia merasa bahwa dia telah berbuat baik. Dia merasa telah berbuat baik. Dia merasa bahwasanya dia telah serius menempuh jalan surga. Akan tapi pada kenyataannya dia telah menuju kerugian sesat. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Memberikan ketawaduan jauh dari kesombongan. Membersihkan hati kita dari niat-niat kotor dalam menuntut ilmu. Allah mengangkat derajat kita, menyusulkan kita dengan para ulama as-solihin, duat, mukhlisin. Dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.